الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى هدانا إلى هذه الشريعة الفضلى وسلك بنا المسالك الهدنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وردا شاهدا واشهد ان لا سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه بينهم بأسباب ظاهرا وباطنا أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي اتقوا الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Saudara-saudara, قالوا muslimin dan muslimat yang terhormat, marilah kita dengan sesungguhnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah agar kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia dan kehidupan yang selamat di dunia yang sementara ini terutama di dalam alam akhirat nanti. Karena saudara-saudara tidak ada dasar hidup bagi tidak ada jalan bagi manusia keseluruhannya untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Saudara-saudara, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok pangkal dan kesimpulan dari seluruh ajaran-ajaran Islam yang dibawanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di dalam ajaran agama Islam kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala serba baik, serba mulia, serba utama dan teristimewa Terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, termasuk apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah siang Ramadan. Puasa Ramadan walaupun tugas kewajiban yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu agar kita dapat melakukan sebagian nasinya demi untuk memilah diri kita masing-masing untuk kita bertakarruf dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dapat mencapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Di sini sudah sudah setelah ditunjukkan kewajiban puasa Ramadan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun agar kamu dapat menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat, dapat menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi orang yang takwa yang sesungguhnya. Saudara-saudara, jalan manakah yang dapat menyelamatkan manusia dari sengsara dunia dan akhirat? Injil manakah saudara-saudara yang dapat mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Dan dasar apakah saudara-saudara yang dapat menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dikembalikan ke tempat semula ialah surga. Karena saudara-saudara dunia bukan tempat manusia yang pokok. Dunia bukan tempat Dunia hanya tempat tahanan manusia. Kita manusia, anak turun Adam alaihissalam ditahan oleh Allah SWT dalam antum ini. Lebih jelas dengan kasar, kita dapatkan bahwa dunia ini memperjuangkan manusia. Karena saudara-saudara, tempat manusia yang dibimbing oleh Allah dan disilahkan menempati surga hidup senang dan gembira di sana akan tetapi melanggar suatu ketentuan karena melanggar itu saudara-saudara diusirnya oleh Allah dan ditaruh di bumi ini dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan anak-anak memberikan dasar imma ya'yan lakum min hudan faman tabi'a hudaya farahukun ala Сух. का भाड़ा दी गई سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم saudara-saudara maka itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan apa yang telah diberikan kepada Adam dan hartanya keseluruhannya Allah menggariskan dan menentukan walladzina kafar وكذبوا بآياتنا أولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون dan orang yang baik dalam tenaga hingga kita mendapatkan bulan Ramadan dengan puasanya la'allakum tattaqun. Saudara-saudara, bulan Ramadan محمد صلى الله عليه وسلم خرجه لا تقوم الساعة حتى إذا قام الزمان السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كظلمة في النار tidak datang-datang hari yang kecuali masa atau zaman dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga setahun seakan-akan sebulan, sebulan seakan-akan sejumat, Jumat seakan-akan sehari, sehari seakan-akan sejam, sejam seakan-akan senyawaan api. Mari kita adakan polis. tanggal 1 sampai tanggal 19 hingga tanggal 20 ini. Saudara-saudara, bagaimana cepatnya? Lalunya hari, lalunya masa dan waktu. Yang sesuai itu membawa umur kita sampai tanggal 20 berarti umur kita habis 20 hari dengan membawa catatan dengan membawa riwayat hidup dan dengan membawa sejarah kita in khairan fa khair wa in syarran fa syar maka itulah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kita akan dan ajar Islam. Selesai berapa orang? kita terpikat dan tergoda oleh setan. Jangan sekali-kali kita terbimbang oleh orang-orang kafir dan musyrik serta orang-orang yang tidak mau menjamin saya Allah Subhanahu wa taala. kita ambil-ambil di sana. Jangan kita ikut serta. Sebab sejarah sudah. jangan lagi ikut serta. Membantu separuh kalian pun akan terbolak-bolak ini. Man ta'ala ala maksiatin, walau kita tiga batin, karena kita lautin. Maka itulah sejarah sudah. Kalau kita menjelaskan, tidak hendaknya kita terlalu awal. Kunde kapalı. على الأرض وقدرنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إنه يأمر بالأحسان إذا انتبه إلا عن فجر القلوب يعلم لعلكم يذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا يعطيكم ولذكر الله أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذين الذي أخرج مرعى فجعله مصاء نحوه سنخرج من هذا الماء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ويقام يسوي يسوع فذكر إلا بعد ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب رزق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر في فصلى فتنفر الحياة الدنيا والآخرة الله kuat hmm, ini mau apa kalau kan tadi nggak boleh ini mau apa? berikan tak berikan eh, aku Oh,